الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Berkata penulis kitab Arkanul Islam di dalam risalahnya Lil Islami Arkanun Khamsah لا يمكن لأحد أن يدين به إلا من خلالها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج Islam ini, agama Islam ini memiliki lima rukun yang mana seseorang tidak akan dapat beragama kecuali dengan melaksanakan lima rukun tersebut. Wahia dan rukun-rukun tersebut adalah asyhadatan, dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Al-awwalu -al -al syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak tidak tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Makna syahadatu an la ilaha illallah maksud atau makna dari syahadat la ilaha illallah adalah ay la ma'budu bihaqqin fil ardi wala fis sama'i illallah wahdah. Yaitu tidak ada sesembahan yang hak yang benar di bumi maupun di langit selain Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala niddalah tidak ada tandingan baginya wala waladalah dan tidak ada pula anak bagi Allah Subhanahu wa taala wala sahibah ai zaujah lah tidak ada pula istri atau pasangan bagi Allah Subhanahu wa taala fahuwal ilahul haqq dan ia adalah ilah yang hak sesembahan yang hak wa kullu ilahin ghairuhu batil dan setiap ilah selain Allah Subhanahu wa taala setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah kesembahan yang batil. Wahada ma yutlaqu alaihi aqidatut tauhid. Dan inilah yang dinamakan dengan aqidatut tauhid. Wa yadhhar hadzal ma'na fi suratin min aqsari suwaril Qur'an. Dan makna ini telah dijelaskan dalam surat yaitu surat yang ter termasuk surat yang terpendek dalam Al-Qur'an Walakinnaha min azamiha walaupun demikian, walaupun surat ini adalah surat yang terpendek atau termasuk surat yang terpendek dalam Al-Qur'an, akan tetapi surat ini termasuk yang teragung dalam Al-Qur'an. Haitsu yaqulullahu ta'ala yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah yang Ahad yang Esa, Allahu Samad, Allah lah, Allah lah tempat meminta segala sesuatu lam yalid wa lam yulad dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ai kul ya Muhammad liman yas'aluna an wasfi rabbik yaitu katakanlah wahai Muhammad bagi siapa-siapa kepada siapa-siapa yang menanyakan tentang Robmu tentang Robmu bahwasanya annallaha alladhi ta'rifunahu wa tuqirrunahu bi annahu khaliqus samawati wa khaliqukum sungguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang kalian ketahui dan yang kalian akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan Allah jugalah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian Allahu ahad wa huwa wahidun mutawahhadun bil uluhiyah la yusharaku fihi fiha dan Allahu Ahad Allah yang Maha Esa Allah adalah yang Maha Satu di dalam peribadatan dalam ya, peribadatan hamba-hambanya la yusharaku fiha dan tidak disekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan di dalam peribadatan tersebut Allahu Samad wa huwa alladhi yasmadu wa yahtaju ilaihi wa yahtaju ilaihi wa yas'aluhu kullu makhluqin wa la yustaghna Dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta. Semua semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yustaghna an, enggak mungkin seorang bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghaniyyu anhum. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Lam yalid <clears throat> لأنه لا يجانس Allah Subhanahu wa taala lam yalid tidak beranak karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna lahu min jinsihi sahibah fayatawalada. وقد hadha ala hadha al-ma'na biqawlihi anna yakunu lahu waladu walam takun lahu sahibah Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak juga memiliki istri atau pasangan sehingga mereka bisa sehingga dengan istri tersebut eh, datanglah seorang anak dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak sedangkan ia tidak memiliki istri? Walam yulad lianna kullu mauludin muhdath wa jism. Allah Subhanahu wa taala tidak pula diperanakan karena setiap anak, setiap kullu maulud, setiap yang terlahir itu adalah muhdath, satu yang baru dan memiliki tubuh. وهو وهو قديم لا أول لوجوده وليس bijism dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama yang maha awal pertama yang pertama kali ada walaysa bijism dan tidak pula berbentuk segala sesuatu walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada pula suatu yang tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Walam yukafihu ahad. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ai lam yumathiluhu wa la yusyarikuhu wa la yusyarikuhu ahad. Ai tidak ada belum ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula ada yang bersekutu dan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa.